الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله الحادي والستون واحد والستون yang ke-41 Hadi wal 61 Maja'a fi kasratil halif Kasratil halif Tentang Banyak bersumpah Sumpah yang biasanya digunakan untuk menegaskan ya. Satu pernyataan Jadi sini dimasukkan oleh beliau ke dalam bab kitab tauhid. Masih dalam rangkaian bab-bab yang lalu yaitu sikap ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dimaksud dalam kasratul eh, halif ini dia dalam setiap munasabah, setiap kesempatan ataupun apa namanya satu pernyataan itu menggunakan sumpah sampai mungkin juga dalam hal jual beli juga bersumpah sedikit sedikit dia mengatakan wallahi nah, nah nah ini di, di tidak di apa namanya diberikan hukum yang pasti oleh beliau untuk kita mengam, namanya eh, melihat yang seperti apa masalah yang sehingga ini sumpah ini sehingga dia dimasukkan dalam bab tauhid. Ini jelas sudah tergambar bahwa orang yang terlalu banyak bersumpah itu kurang ta'zimnya kepada kepada Allah. itu di, seperti diterangkan sebagian ulama yang Syekh Faimin menyebutkan bahwa banyak bersumpah demi Allah itu menunjukkan bahwa di dalam hati orang yang bersumpah tidak ada sikap ta'zim kepada Allah yang seharusnya dia merasa gentar dengan keagungan Allah yang dia gunakan dalam bersumpah tadi. Sedangkan ta'zim itu termasuk diantara hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Nah, dari nah ini, itu diantaranya kenapa dimasukkan oleh beliau ke dalam bab ini. Lain lagi yang lain, apa ulama yang lain, ulama kita yang lain menyebutkan makna kalimat ini maja'a fi al-halif itu boleh dikatakan sebagai peringatan keras untuk orang yang sering-sering bersumpah. Banyak bersumpah. Nah, ini dia banyak bersumpah fi kulli munasabah dalam setiap kesempatan. Bahkan kadang-kadang bisa jadi tidak perlu bersumpah tapi dia justru bersumpah. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salam ketika menjelaskan dalil yang dipakai oleh Syekhul Islam wa qaulillahi ta'ala wahfazu aimanakum ini makamnya makam tentang pembahasan tentang kafarah, kafaratul yamin, tentang tebusan sumpah. Tentang tebusan sumpah. Nah, setelah menguraikan pilihan-pilihan tentang hukum orang yang bersumpah itu, beliau menyebutkan bahwa sumpah itu, aiman itu punya tiga keadaan, tiga hal di, di dalamnya ada ibtida, ada al-wasat, ada intiha. Ada depan, permulaan, ada bagian tengahnya, dan ada akhir. Ini sumpah. Nah, kalimat wafadu aku mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya. Jagalah sumpah-sumpah kamu. Perhatikan sumpah-sumpah kamu. Ini artinya ketika di awal jangan keceplosan, tahan-tahan lisannya untuk bersumpah. Pikirkan dulu. Ini awal. Tengah, tengahnya itu namanya al-hanat. Pelanggaran. Pelanggaran. Nah, di tengah-tengah sudah dia bersumpah, kemudian dia belum tercapai lagi misalnya belum terbukti sudah dia batalkan sumpahnya dia gugurkan itu al-hanas namanya ini juga harus dijaga jangan sudah bersumpah kemudian dengan seenaknya melanggar membatalkan tidak boleh lihat dulu ya nah kalau memang misalnya nanti mau yang mau dilanggar ya jangan bersumpah gitu maksudnya nah, kemudian ada intiha Intihaknya itu dikatakan oleh beliau kafaratul yamin. Nah, tebusannya. Allah berfirman dalam ayat tersebut, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'am asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun nah jadi ini dalam ayat ini Allah jadikan kafarah untuk orang yang melanggar sumpah melanggar sumpahnya sumpahnya seperti apa yang dilanggar sumpah demi Allah tapi dusta apa salah. Termasuk mungkin dusta. Nah, ya. Dia harus tebus. kalau dia bersumpah demi Allah tapi keliru atau salah, tapi artinya sengaja ya dia melanggarnya atau dia dusta atau salah. Kalau sumpah bukan demi Allah, itu tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya. Tapi orang yang mengucapkannya jatuh taubat kepada Allah itu saja. Karena bersumpah dengan selain Allah itu syirik asghar. Bisa jatuh ke dalam syirik asghar, lafaz. Nah. Nah, ya. Ini <clears throat> Nah, nah dia harus jaga sumpahnya. Baik. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mungkin sudah lewat. Bahwa la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Ya, mungkin dah lewat. Bersumpah demi Allah tapi dusta itu lebih aku sukai daripada bersumpah demi selain Allah walaupun jujur. Wa in kana sadiqan walaupun ju jujur. Kenapa? Kalau dia sumpah demi Allah jatuh ke dalam dusta atau salah, dia jatuhnya ke dalam dosa besar paling. Paling beratnya itu dosa, dosa besar. Tapi sumpah bihairillah, walaupun jujur lebih besar daripada dosa besar. Apa? Syirik. <clears throat> Asuhar. Nah, walaupun tidak sampai kepada kekafiran, tidak sampai murtad, tidak dihukum murtad orangnya. Dia bertaubat. Nah. Nah, wafadu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kamu. Jadi jangan bersumpah kalau tidak ada keperluan. Yang mendesak. Mau tidak mau dia bersumpah. Nah, kalau sudah bersumpah, lihat. Nah, kalau misalnya perlu dibatalkan atau tidak. Nah, ini tengahnya, hanas atau tidak. Kalau dia melakukan hanas, lihat. Nah, nanti banyak ketiganya. Ada kafarahnya atau tidak itu. Kalau <clears throat> Nabi Hurairah itu disebutkan oleh mereka juga Syekh Saleh Fauzan. Nah. nah. Misalnya Hanas itu dia wallahi saya tidak akan melakukan ini. Dalam sumpahnya, saya tidak akan melakukan ini. Nah, tetapi di tengah jalan dia melakukannya. Ini dia di tengah jalan itu melakukan hanas. Nah, kemudian atau sebaliknya, wallahi saya tadi tidak ya. Nah, saya akan melakukan ini tapi tidak dilakukan. Nanti atau sebaliknya, saya tidak akan melakukan ini tapi justru dilakukannya. Ini hanas di tengah jalan. Ini namanya hanas. Nah, itu untuk perkara-perkara yang akan yang akan ini masa yang akan datang nanti. Nah, nah diterangkan oleh beliau rahimahullah kalau dia nani perkara itu adalah perkara yang mati yang telah lewat menurut beliau falahan atas ini Tidak ada bentuk pelanggaran di situ. Artinya dia tidak dianggap membatalkan sumpah. Sehingga tidak ada kafarahnya. Nah, tidak ada kafarahnya. Itu untuk perkara yang lewat. Lalu apa yang dinilai di situ? Sodik atau tidak? Sodik atau tidak? Jujur atau tidak? Kalau dia jujur, barra. Dianggap dia benar sumpahnya. Terbukti. Kalau tidak, asimah. Kalau tidak, maka dia dikatakan ah, asim, berdosa. Nah, hmm. jadi kafarah itu ada untuk hal-hal yang akan yang akan terjadi yang misalnya saya bersumpah wallahi akan saya lakukan ini tapi ternyata tidak wallahi saya tidak akan melakukan ini tapi ternyata iya nah ini dia di sini kafara kalau misalnya dia tidak melakukan itu perkara yang seperti sumpahnya Abu Bakar dalam surat An-Nur itu tidak akan memberikan lagi nafkah buat misbah turun ayat Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Mau apakah kamu tidak mau Allah mengampuni kamu? Oh, tentu mau. Nah, akhirnya beliau tebus sumpahnya dan kembali kepada menafkahnya Misbah. Nah, Misbah bin Utsailah veteran perang Badar, ikut dalam perang Badar, ikut dalam membincangkan kejadian tentang hadisul ifk. Nah, ya. Nah, Nah, ini jangan jangan juga jangan jadi orang yang apa namanya tawalla kibrahu berperan penting ya itu dosanya besar lebih besar lebih parah juga jangan ikut-ikutan menelan opini yang salah hukumannya seperti ini kalau memang apa kena seperti yang dialami oleh Mismah bin Utata Hamnah bin Tujahas, dan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhum. Ketiga sahabat ini nggak mungkin punya pikiran jelek tentang rumah tangga Rasulullah. Itu jelas. Tapi kenapa mereka kena hukuman tiga nah, hukuman ini? Ikut dalam masalah iya. nah, opini yang tersebar. Terlibat. Nah, maka Iya. Setiap mukmin mestinya punya husnudzon kepada saudara-saudaranya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya dalam ayat surat An-Nur itu. Kenapa mereka tidak memberi sangkaan yang baik terhadap diri mereka sendiri? Nah, ada opini begini tepis. Tidak mungkin dia mukmin, dia salafi. Berikan Nah, sehingga tidak mudah untuk me, mungkin apa namanya <clears throat> memfonis. Nah, ataupun mungkin melakukan apa istilahnya mungkin tahdir boykot. Nah. nah. Ya, nah, ada opini sudah jauh nah antum lihat lagi dalam awal-awal bagaimana Allah menegur kaum mukminin supaya jangan diingatkan jangan sampai terulang hal itu pada diri mereka. Nah, lihat ya. Tiga sahabat ini tidak Saraha juga tidak mempunyai dugaan jelek lah tentang Bunda Aisyah ataupun keluarga Rasulullah. Tapi mereka terlibat dalam mungkin ikut berbincang, mungkin ikut nah opini yang muncul. Nah, ya. Dan ternyata memang tidak terbukti dibersihkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Nah, nah begitu juga. Cuma sekarang kalau kita di kalangan kita mungkin nggak ada wahyu, tapi seperti yang disebutkan oleh Allah sebagai nah, seorang sunni salafi diatur dengan Al-Quran dan Sunnah kedepankan itu ya nah mungkin ya mungkin mungkin mungkin mungkin ya seribu katanya harus apa memberikan apa sembilan atau sekian puluh kemungkinan nah, nah baik Allah. rahimahullah dirinci oleh beliau kalau perkara tersebut perkara yang berdasarkan dhannun rajih di masa yang akan datang itu besar dugaannya kuat misalnya dia bersumpah wallahi Zaid besok datang misalnya dia baru pulang dengar berita besok dia insya Allah ke masjid ternyata besok nggak datang ke masjid tapi kita yakin kemungkinan besar dia akan biasa ke masjid ketemu juga nanti di masjid ternyata enggak nah ini disebutkan tidak ada kafarahnya tidak ada kafarahnya karena berdasarkan apa uh, dugaan kuat dari yang bersumpah. Nah. nah, Nah, disebutkan di dalam makna ayat ini wafadu aimanakum masuk ke dalamnya masuk ke dalamnya bukan hanya artinya menjaga sumpah tersebut ketika dia melanggar dengan apa? Dengan dia menebus sumpah tersebut dengan kafarah salah satunya. Juga wafadu aimanakum jaga jangan sering-sering bersumpah. Sampai-sampai tidak diminta bersumpah kemudian bersumpah itu nggak boleh nah, ini diterangkan oleh beliau dalam Qaulul Mufidnya Syekh Muhammad bin al Utsaimin menerangkan semua ketika dia buat istirabi. Apakah ayat ini itu berlaku hanya untuk awal atau akhir atau di tengah? Karena sumpah itu tadi kan ada ibtida, ada ausab, wasab di tengah dan ada intiha. Mana kulluha semuanya. Terus bagaimana maksudnya yang di awal? Jangan banyak-banyak bersumpah. Jangan sering-sering bersumpah. Nah, kemudian kalau yang di tengah, menjaganya bagaimana? Jangan langgar sumpah itu. Kecuali kalau dia melihat ada yang lebih baik gitu loh. Nah, kan di tengah itidak intiha dan apa? Al-wasat Nah, ibtida, al-wasat dan intiha. Kalau di tengah ini dia mau melanggar atau dia melanggarnya, lihat kira-kira ada anab. Kalau dia misalnya berpikiran untuk melanggar, ada yang lebih baik enggak daripada yang enam dia sumpahkan itu tadi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar yang ingin ya apa menahan karena mak ya namanya keluarga putrinya nah bukan juga sekedar putrinya tapi juga Nah, orang yang dijunjung tinggi, dicintai Rasulullah SAW, rumah tangganya di dan ternyata orang dekatnya yang dia beri nafkah marah, cemburu karena nah marahnya itu juga karena Allah, bukan karena pribadi gitu. Nah, ya, tapi itu kemudian ketika ditegur oleh Allah, beliau melihat ada yang lebih baik. Beliau langgar sumpahnya, kemudian beliau tebus. Nah, nah itu dilihat. Wallahi saya tidak akan melakukan ini kalau ternyata di tengah jalan itu lebih baik dari sumpahnya, kerjakan. Boleh dia langgar, hmm, terus keparahnya. Atau, wallahi saya akan melakukan ini. Nah, ternyata melakukannya bisa menimbulkan maksa lebih besar, kemudian tidak jadi dia lakukan. Juga demikian. <clears throat> Nah, ya makanya disebutkan termasuk menjaga sumpah itu dari ahlul hanat adalah jangan sampai dia melanggar. Itu lebih bagusnya. Kecuali kalau dia melihat ada yang lebih baik. Nah, itu kalau ahlul hanat. Nah. Baik. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب ممحقة للكسب kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah itu melariskan jualan dagangan nah, ya membuat laris jualannya, dagangannya. Wallahi ini saya beli ini sekian rupiah dalam keadaan demikian demikian nah, menerangkan tentang barangnya nah, kok mahal sekali wallahi nggak mahal karena saya belinya demikian demikian nah, terangkan barang ini seperti ini mamhaqat mem, nah, manfaatun listil'ah tapi mamhaqatun lil kasab menghapus menghilang mengurangi berkah nah, mengurangi berkah. Nah, akhraja laris jualannya habis dagangannya habis tapi nggak dapat barokah cabut kebaikan dari apa yang dia lakukan itu. Nah, bertambah hartanya, pulang lebih 10 kali lipat bawa pulang dari modalnya. Tapi tidak pernah puas. Ya, selalu kurang akhirnya. Wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Ini termasuk di antara bukan pembatasan Termasuk ada juga beberapa hadis yang lain yang seperti ini. Tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak Allah sucikan mereka. Dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama usyaimitun zanin. Usyaimit ini orang yang sudah renta. Hmm, sudah renta, sudah lanjut. Jompo, ya sudah, sudah. Nah, ya kalau misalnya dipandang orang udah nggak ada lah. Untuk dia pengen lagi misalnya nah, seperti orang muda, syahwatnya misalnya. Ternyata perbuatan, nah melakukan perbuatan keji ini. Nah, sesuatu yang di, disimpulkan oleh para ulama yang kalau dorongan untuk dia melakukan itu kecil, tapi dia melakukannya juga, dosanya lebih besar. Dosanya jadi besar. Termasuk hal-hal yang bisa menyebabkan dosa itu menjadi besar. Ini satu. Faktor pendorongnya ringan, kecil. Tidak sekuat kalau para pemuda. Anak muda jatuh dalam perbuatan keji seperti ini itu nah ya walaupun salah ya tapi nah ya seperti itulah namanya orang muda jauh badannya kuat syahwatnya masih menggebu-gebu apalagi dengan fasilitas gara-gara fasilitas di tangannya selalu kemana-mana dia bawa nah pergaulan nah. Jadi kalau orang sudah lanjut mestinya tidak ada gairahnya lagi nah, lemah tubuhnya jatuh dalam perbuatan ini dosanya lebih besar makanya hukumannya apa rajam hukumannya apa rajam nah, untuk orang-orang yang seperti ini nah. kemudian ailun mustakbir orang miskin tapi sombong berlagak besar nggak punya dia apa-apa yang disombongkan harta tidak punya, kedudukan tidak punya, nama baik tidak punya, bukan orang terhormat di kalangan masyarakatnya, tidak dikenal, tidak punya kedudukan, tidak punya status, tidak punya jabatan, tidak punya gelar, tidak punya harta, tapi sombong, menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain, bodoh, tidak punya ilmu, menganggap dirinya lebih besar, lebih hebat dari yang lain, lebih celaka. Kalau orang pintar sombong, wah salah, tapi ya kan makhluk, wajar lah, ada yang dia banggakan apa ilmunya. Orang berharta ada yang dia jadikan alasan untuk sombong lagi masa lebih dari yang lain walaupun salah. Nah, nah ini tidak punya apa-apa tapi dia merasa besar. Faktor pendorongnya kan kecil, tidak ada. Warajulun ja'alallaha bidha'atahu. Dan orang yang Allah dia menjadikan Allah sebagai bekalnya, barang dagangannya. Itu tadi yang di atas bersumpah dia dia jadikan Allah sebagai bemperan untuk dia menjual artinya melariskan dagangannya jadi Allah jadi batang dagangannya nah, seperti itu kasar, kasarnya demikian nah. la yashtari illa ini tidak membeli kecuali dengan sumpah wallahi ini saya beli sekian atau dengan harganya nggak mungkin segini wallahi ini barangnya nggak nggak mutu deh saya dapatkan barangnya lebih murah wala yabi'u illa biyaminihi dan tidak menjual kecuali dengan yamin, dengan sumpahnya juga seperti itu. Wallah ini ya barang ini bagus asli. Saya langsung dapat dari tangan pertama dari pabriknya, harganya sekian. Wallah ini kemarin nah, <laughs> ditambah lagi wallahi kemarin sudah ditawar orang sekian juta. nah, nah ini maksudnya ya. Nah, رواه الطبراني بسند صحيح وفي صحيح عن عمران بن حسين وفي الصحيح عن عمران بن حسين كان صحيح البخاري للمسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم Sumaladina yalunahum. sebaik-baik umatku adalah generasiku ya, generasi para nah Rasulullah dan para sahabatnya Sumaladina yalunahum kemudian yang mengikuti mereka Sumaladina yalunahum kemudian yang sudah mereka Qala Imran, fala adri, saya tidak tahu, ada cara ba'da qarnihi marratain aw salatan. Saya tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah Kornehi itu dua atau tiga. Jadi kalau tiga, sumaladina yalunahum, sumaladina yalunahum, sumaladina yalunahum. Yang rajih mana? Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan cuma sampai pada kurun yang ketiga. Nah, generasi ini para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini kurun mufaddalah Summa inna ba'dakum dan kemudian setelah itu, setelah kamu ada kauman, ada segolongan orang yashhaduna wa la yustashhadun. Mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yahunun berkhianat wa la yu'tamanun. Tapi tidak dipercaya. Nah, mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wayan turun, mereka bernazar walayufun, tapi tidak menepati nadarnya. Nadarnya tidak ditepati Nadar baik itu terkait nah terkait dengan apa nih kaitan ya nah, Wayan turun, walayufun, mereka bernadar dan tidak menepati apakah dalam urusan dunia ataupun yang lainnya. Wa fihi musliman dan ke, apa namanya tampak pada mereka asiman kegemukan orang yang gendut-gendut nah nah Wafihi an Ibnu Mas'ud juga dalam Sahihain disebutkan dari Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian nah, kata beliau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kemudian datang satu kaum yang persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka. Nah, la yustashhadun ini mereka tidak diminta untuk menyanyi bersaksi. Nah, tidak diminta bersaksi. Berarti kemungkinannya mereka bersaksi tanpa tanpa ilmu. Padahal prasa, namanya persaksian itu disebutkan dalam sebagian riwayat betul-betul dia mengetahui apa yang dia diminta untuk bersaksi dengan atau dia mempersaksikannya. Tutup melihat, mengetahui, jangan cuma menduga. Nah. Nah, adapun kan yang yang terakhir yang disebutkan di situ dalam hadis Ibnu Mas'ud beliau menyebutkan sumayaji'u qaumun tasbiqu syahadatuhu yaminahu. Nah. Yang persaksian mereka itu mungkin menerangkan yang di atas kesaksian mereka itu mendahului sumpah sumpah mereka. Nah, Artinya di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Fail saya ini dikatakan oleh beliau ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بيمينه yaminahu ويمينه ويمينه nah syahadatahum itu disebutkan pertama ada dua diperselisihkan menjadi dua pendapat yang pertama kemungkinan nah karena kurangnya kesikahan terhadap orang-orang seperti ini kesikahan terhadap orang-orang seperti ini mereka tidak bersumpah atau tidak minta diminta untuk bersumpah kecuali dengan yamin. Tidak ber, tidak ber, apa namanya bersaksi kecuali dengan sumpah. Tidak bersaksi kecuali dengan sumpah. Nah. nah. Sehingga kadang-kadang ini sumpahnya yang mendahului, kadang-kadang juga kesaksiannya yang mendahului. Nah, yang kedua, itu sebagai bentuk kiasan. Bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan dengan kesaksian. Tidak pula peduli dengan yang namanya sumpah. Padahal kan artinya orang yang kalau dia mau dimintai untuk menjadi saksi itu harus betul-betul paham dengan apa yang dia dihadirkan, untuk apa dia dihadirkan. Karena misal kalau empat misalnya dalam perkasian eh, perbuatan keji, zina misalnya, kan saksi harus empat, saksi harus empat. Ternyata yang satu ragu-ragu, yang satu ragu-ragu. Ini empat-empatnya ini kena dicambuk. Tidak bisa ditegakkan misalnya si fulan angin apa namanya berzina. Empat orang ini di empat orang berapa, siapa lagi temanmu yang menyaksikan? Dipanggil tep tep satu dua tiga empat. Nah, ternyata yang keempat saya ragu dia atau bukan. Akhirnya tiga orang ini ke kena sebagai hukuman qadar. Pernah terjadi kasus di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau jadi Ibu Enam Amirul Mukminin pernah nah, ketika salah seorang merasa ragu akhirnya yang lainnya nah yang menuduh kena ya nah. nah Baik. Qala wa qala Ibrahim kanu yadribunana ala syahadah wal ahdi wa nahnu sighar. Mereka katanya kata Ibrahim kanu yakni ashab Ibnu Mas'ud. Beliau Ibrahim Ibrahim an nafai termasuk di antara fakih di kalangan tabi'in tapi beliau disebutkan tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas'ud tapi dengan orang-orang yang senior yang dekat dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Mereka dahulu beribu-nana ala syahada, memukul kami karena syahada dan ahad. Nah, ahad itu perjanjian ya, untuk memenuhi, menepati janji. Wanah nusilhar dalam keadaan kami masih kecil. Nah, untuk takdir ya sebagai bentuk pendidikan. Nah, kecil itu banyak bisa jadi mungkin dia masih umur tujuh tahun. Nah, nah, nah ini pendidikan buat mereka ketika mereka dipukul kalau main-main dengan kesaksian. Nah, melihat mungkin temannya benar, ya dia ngambil. Nah, tahu seperti itu. Nah, betul dia melakukan ini. Nah, ini harus betul-betul diajari untuk menjaga kesaksiannya, betul-betul dia harus tahu bagaimana bersaksi, juga perjanjian entah dengan sesama temannya atau dengan yang lain. Nah, ini mereka di nah, dipukul itu sebagai upaya untuk mendidik mereka membiasakan mereka untuk tidak apa namanya Eh, asal-asalan dalam bersumpah dan menghadapi juga perjanjian karena berat tanggungannya. Nah, Alhamdulillah. rahimahullah nah ini dalil-dalil yang menunjukkan pen, apa ya perlunya apa eh, kita menjaga tentang masalah sumpah. Sehingga yang di ayat awal yang disebutkan oleh beliau wafatu aimanakum mencakup semuanya. Baik itu dalam hal apa artinya ketika dia ber, apa namanya melakukan perjanjian dengan orang lain dengan sesamanya maka harus betul-betul ditekankan. Nah, kalau dia bersumpah maka tepati sumpah tersebut. Kalau dia bersaksi supaya menjaga diminta bersaksi betul atau bersumpah diminta bersumpah maka lakukan. Nah, tapi betul-betul dia dalam keadaan yakin. Ini masail al-ula wasiyah bihifdil aiman. Wasiat untuk menjaga sumpah, menjaga aiman dengan perintah Allah tadi. Wahfadu aimanakum dalam semua keadaannya di awal sehingga apa? Jangan sering-sering bersumpah di tengah jangan langgar kecuali kalau ada yang lebih baik dan kalau sudah terlanggar supaya dite, ditebus dengan kafarah. Ini maknanya wasiat dihifdi al-iman. Asalnya al-ikhbar bi anna al-halif manfaqatun lis'il'ah. Menemabarkan bahwa sumpah itu melariskan dagangan. Manfaqatun lil barakah dan nam manfaqah menghapus barakah. Asalnya yang ketiga al-wa'id syadid fiman la yabi'u illa biyamini wa la yashtari illa biyamini. Ancaman berat buat orang yang tidak menjual kecuali dengan sumpah, tidak membeli kecuali dengan sumpah. Ancamannya tidak disucikan oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah dan bagi mereka adab yang pedih. Al-khamis al-rabi'ah tanbih ala anna dhanba ya'dhumu ma'aqillati qillati da'i. Ini salah satu faktor yang membuat dosa itu menjadi besar. Qillatu ad-da'i, faktor pendorongnya minimal, minim, kurang. Faktor pendorongnya kurang. Nah. Al-khamisah dzammul ladina yahlifuna wa la yustahlafun. Celaan buat orang yang bersumpah padahal tidak diminta untuk bersumpah. Nah, ini menunjukkan tidak peduli. Nah, tidak peduli dengan sumpahnya itu tadi. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون wal arba'ah wa وذكر ma يحدث ba'dahum. pujian Rasulullah wasallam terhadap kurun generasi yang tiga atau empat, yakni generasi kurun mufaddalah. Ya. Dan menyebutkan apa yang terjadi setelah mereka, yaitu qauman yashaduna wa la Banyak orang-orang yang berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Nah. As-sabi'ah Zammul ladina yashaduna wa la yustashadun. Hmm, celaan buat orang-orang yang bersaksi padahal tidak diminta untuk menjadi saksi. Nah. Asamin apalagi sekarang banyak bahkan nekat mengambil orang lain untuk jadi saksi palsu ini yang berat. Asaminah kaunus salaf yadribuna sighar ala syahadah wal ahd. Ini, ini keadaan salaf dahulu Nah, mereka untuk mendidik anak-anak ini kecil, anak-anak masih kecil pun juga dengan memukul mereka ketika agar terbiasa menjaga hal-hal yang penting, yang besar untuk mendidik, yaitu menjaga persaksian dan menjaga perjanjian kesepakatan mereka. Nah, saya tidak tidak main-main, tidak terbiasa dengan main dan perkara-perkara yang berat ini wallahu a'lam bishawab. Nah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah. Tinggalan orang. <clears throat> Bab ma ja'a fi kasratil hadis. Aslul yamin idza syuri'at ta'kidan. Innama syuri'at ta'kidan lil amri al mahluf alaihi. Asas dasar bersumpah itu disyariatkan tidak lain adalah untuk menekankan, mempertegas urusan yang seseorang itu bersumpah karenanya. Wa ta'ziman lil khaliq dan ta'zim kepada al khaliq Allah Subhanahu wa taala karena namanya dipakai. Nah, untuk urusan yang dia bersumpah karenanya. Walihada wajaba an la yahlifa illa billah. Oleh karena itu wajib untuk tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wa kana al-halif bi ghairihi minasyirk dan bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Nah. Wa min tamami hadza ta'zim, nah, termasuk penyempurna sikap ta'zim itu adalah alla yahlifa billahi illa shadiqan. Dia bersumpah dengan nama Allah tapi juga apa namanya? tidak bersumpah dengan nama Allah melainkan dengan ju dengan jujur. Artinya harus untuk bentuknya ta'zim itu. Agungkan nama Allah, jangan bersumpah kemudian enggak apa namanya? tidak jujur, salah. Nah, tidak benar. Wa min tamami hadza ta'zim an yahtarima ismahu an kasratil halif. Dan termasuk penyempurna sikap ta'zim itulah jangan sering-sering menggunakan nama Allah untuk sumpah. Nah, jual beli. Nah. Fal kadhib wa kasratil halif maka dusta dan banyak-banyak bersumpah tunafi at-ta'zim alladhi huwa ruhat tauhid itu menafikan merusak menodai mengotori tauhid yang merupakan menodai ta'zim meruntuh atau merusak sikap ta'zim yang merupakan roh atau inti tauhid karena orang nggak peduli jadinya dengan nama Allah pakai sembarangan nah wallahu a'lam bishawab ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain bab berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alaihi wasallam.